Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardha Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. ikhwanifillah fillah, jami'an. Setelah kita mengetahui faedah yang disampaikan oleh as-syeikh Muhammad bin salih Al Nah, di dalam syarah beliau terhadap Mandumah al baikuniyah Al-Mandumah al baikuniyah barakallahu fikum mengenai lafaz bismillahirrahmanirrahim dan juga faedah al-basmalah diawalkan kenapa? Nah, barakallahu fikum niscaya kita pun juga bisa mengambil faedah dari yang beliau sampaikan. Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu diawalkan eh, bahkan hampir semua musannifin musanifin pengarang-pengarang kitab dan semisalnya mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim tersebut. Pertama karena apa kemarin? Pertama kenapa? Sufyan kenapa mualif atau hampir kebanyakan pengarang kitab itu mendahulukan bismillahirrahmanirrahim dahulu? Mencontoh apa yang pertama? Eh? Mencontoh Rasulullah sebelumnya mencontoh Al Al-Qur'an. Paham ya? Mencontoh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah taala meletakkan di dalam Al-Qur'an enam lafaz bismillahirrahmanirrahim, enam di dalam apa? Awal setiap surat kecuali surat al baroah Dan bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Bukan. Tapi termasuk Al-Qur'an bukan? Eh? Termasuk cuman ayat tersendiri. Ayat tersendiri yang fungsinya memisahkan apa? Pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. itu ya? Yang pertama iktidaan bi kitabillahi jalla waala itu yang pertama. Yang kedua iktidaan bi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu annahu dari sisi bahwasanya beliau karena dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna barakallahu fikum kataba." Naam, menulis risalatihi, surat-suratnya, naam fil basmalah. Paham ya? Annahu kana naam bada'a eh, fi risalatihi, beliau memulai pada surat-suratnya bil basmalah. Contohnya ketika Rasulullah menulis surat kepada siapa? Hirakal Adim Rum, pembesar Rum. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdullah Rasulullah ila Hirakal Adim Rum. Kamu itu ya? Nah, barakallahu fikum itu. Menunjukkan bahwasannya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya iktidaan bi ba'dil anbiya. Ya, juga mencontoh perbuatan sebagian para nabi. Di antara Nabi Sulaiman alaihissalam bagaimana ketika menulis surat ke mana? Ke Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, Kemudian di dalam bismillahirrahmanirrahim sekedar pengulangan biar tambah melekat, itu ada apa? fi'il majrur yang punya keterkaitan bismi. Kemarin yang sahih keterkaitan dengan at akhlauzan fi'il yang fi'il yang apa? Fi'il yang dibuang yang didahulukan atau diakhirkan? Diakhirkan. Paham ya? Fi'il yang dibuang yang diakhirkan ditakdirkan sesuai dengan makom tempatnya. Paham ya? Diakhirkan fi'il. Fiilnya itu yang khusus atau yang umum? Pada asalnya fiilnya itu yang khusus sesuai dengan apa yang dia mau lakukan. Kalau umum nanti bismillahirrahmanirrahim. Umum itu. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala aku memulai. Memulai apa? Orang tanya-tanya enggak? Mulai apa? Mulai makan, minum, belajar, membaca, penulis. Umum enggak itu? Kalau abtadi umum, abtadi. Paham ya? Pakai hamzah ya. Bismillahirrahmanirrahim abtadi takdirnya. Itu kalau umum. Tapi ternyata takdirnya ini khas, khusus sesuai dengan apa yang dia inginkan tadi. Paham misalnya? Ya, lihat sini. Walau qala al muallifu rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, walau qala qailun, kalau seandainya ada orang yang berkata, ana uridu an uqaddir al-muta'alliq bismillah abtadi. Ya, aku mau atau aku ingin menakdirkan yang keterkaitan tadi itu, ya, yang dikaitkan bismillah abtadi. Boleh enggak gitu misalkan? Ya, bismillah abtadi. Dengan menyebut nama Allah Taala, abtadi, aku memulai. Ngerti ya? Nah, itu boleh atau enggak seperti itu? Fa innana maka sesungguhnya nah barakallahu fikum kita katakan la ba'sa bidzalik. Tidak masalah. Lakin abtadi akan tetapi abtadi itu adalah fi'lun amun, fi'il yang sifatnya umum. Abtadi aku memulai. Umum enggak ini? Umum memulai apa? Memulai makan, minum, membaca, menulis, umum enggak? Umum. Berbeda kalau bismillah akra. Dengan menyebut nama Allah taala aku akan membaca. Khusus enggak ini? Khusus. Paham ya? Khusus. Naam. Perhatikan sini. Naam, lakin abtadi akan tapi lafaz abtadi itu fi'lun naam, ada fi'il kata kerja yang sifatnya umum. Yashmal atau yashmul ibtida'aka bil akal wal wudhu wan nadhm, mencakup juga pemulihanmu eh, atau kamu memulai, ya bil akal, mulai makan atau atau wudu atau nazm. Nazm itu menam barakallahu melantunkan puisi. Paham ya? Nah, dalam puisi atau pantun tadi. Umum berarti kan? Umum. Wa kama qulna dan sebagaimana yang kami ucapkan atau kami katakan fa inna hadza taqdira la yatabadaru ila dhihnil mubasmil. Karena sesungguhnya takdir yang seperti ini bentuknya, takdir yang umum seperti ini tidak terpetik pada apa? benaknya orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mubasmil. Basmalah, yubasmilu, basmanatan, mubasmil, mubasmal. Mubasmal berarti apa, Aku sumian Mubasmal. Berarti bismillahirrahmanirrahimnya itu. Basmalah berarti lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mubasmal itu yang diucapkan tadi. Mubasmal yang mengucapkan. Basmalatan adalah masdarnya. Paham ya? Sehingga beliau menggunakan lafaz mubasmil ini adalah isim fa'ilnya. Paham ya? Basmala yubasmilu basmalatan. Paham ya? Nah, ada enggak itu sambala? Ada enggak sambala? Sambala sambilu sambalatan itu. Ada enggak itu lafaz seperti itu? Eh? Ada enggak? Wallahu wala alam. Ana juga enggak tahu. Paham ya? <laughs> Sambala sambilu sambalatan itu. Dari kata sambalatan katanya diambil dari situ muncullah sambel katanya. Allah <laughs> musta'an. Itu enggak benar ya, itu cuma ucapan orang-orang yang jauh sana. Allah alam siapa yang ucapan. Nah, yang jelas enggak sembarangan soalnya ini ada kaidahnya. Mubasmil itu isim fa'il dari basmalah yubasmilu basmalatan mubasmil. Paham salah ya? Ya, na'am. Berikutnya, amma ismun. Nah, sekarang bismi. Ismun itu apa? Amma ismun fayakulun. Mereka mengatakan innahu mustaqun minas sumu wa huwa al-ulu. Jadi isim itu mereka enam ahli lughah mengatakan bahwasanya mustaqun diambil atau pecahan minas sumu dari lafaz sumu yang artinya ulu tinggi. Paham ini ya? Ayo na'am. Faqila ada juga yang mengatakan minas simah. Nah, ada yang mengatakan ismun itu dari kata simah. Pecahan dari simah, wahya al-alamah. Yaitu alam apa? Alamah itu tanda. Paham ya itu ya? Tanda artinya katanya. Nah, kita lihat sini penjelasannya lagi. Wal ismu mahma kana istiqaquhu fa innahu yuradu bihi huna. Dan ism di sini bismi nam mahma kana walaupun bagaimanapun petahannya nam fa innahu yuradu bihi maka sesungguhnya yang diinginkan dengannya huna di sini kullu ismin setiap isim min asma'illahil husna setiap nama daripada nama-nama Allah Ta'ala yang apa? Yang indah. Semua nama Allah Ta'ala itu indah. Tidak ada satupun cacatnya, tidak ada pula kekurangannya. Harus kita yakini. Allah Ta'ala berfirman apa? Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka berdoalah dengannya. Paham ya? Paham belum ini? Nah, termasuk mana bukti indahnya nama Allah Subhanahu wa taala? Setiap nama pasti membuktikan apa? Menunjukkan sifatnya. Paham ya? Allah Ta'ala sami punya sifat sama. Basir punya sifat apa? Al-basar seperti itu. Paham ya? Tapi kalau manusia dinamai dengan Mahmud, eh, Atau dengan Saleh atau Zaid, namanya bagus-bagus itu lah. Tapi pencuri. Ada enggak gitu? Ada. Karena nama yang ada pada manusia itu belum tentu mencerminkan namanya gitu loh. Paham ya? Nah, misalkan ada orang namanya Mahmud misalnya contoh aja ya, Mahmud. Kita nggak nyinggung siapa-siapa ya, Mahmud misalkan. Di Arab kan namanya Arab semua sana. Nah, apakah di Arab semuanya baik? Kan enggak. Ada penjahat juga ada penjahat. Mahmud namanya. Oh, namanya bagus sekali. Ternyata dia penjahat atau perampok kelas kakap. Namanya Mahmud. Namanya. Oh dalam artian bagaimana? Dalam artian namanya tidak mencerminkan apa? Eh, dalam artian tidak mencerminkan perbuatannya gitu loh. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Semuanya husna sampai mencari puncak keindahan. Nah, barakallahu fiikum ya Naam. Enggak ada batasannya. Ai annahu la yuradu bihi ismun wahidun bi'ainih ma annahu mufrad. Bahwasanya yang diinginkan sini kata beliau ai annahu bahwasanya ism tersebut la yuradu bihi tidak diinginkan dengannya ismun wahidun satu nama saja dengan secara bi'ainih secara ditentukan gitu. Ma annahu mufrad padahal Allah taala tunggal satu. Paham ya? Atau dalam artian padahal itu adalah apa? Nah, mufrad, ism mufrad. Ism, ya enggak? Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Kenapa demikian barakallahu fikum? Naam al qaidah karena ada kaidahnya. Li'anal qaidata al mufrada al mudhafa yufidul umum. Ini juga nanti masuk dalam ilmu usul fikih. Paham ya? Atau masuk dalam ilmu qaidul fikhiyah nanti. Disinggung masalah ini ilmu usul. Paham ya? Bahwasanya mufrad mudhaf itu memberikan faedah umum. Mufrad mudhaf memberikan faedah apa? Umum. Naam. Fabidzalika yalzam min qaulina maka dengan penjelasan itulah mengharuskan dari ucapan kita bismillah an yakunal ma'na eh, bismillah dengan menyebut nama Allah ini umum nama semua nama Allah Subhanahu wa taala an yakunal al ma'na nah eh, bahwasanya menjadilah makna itu bikul ismin min asma'illahil husna dengan menyebut enam seluruh nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah maknanya gitu namanya maksudnya ya ayo na'am walihada oleh karena ini tajidul qaila engkau akan menjumpai orang yang berkata, Bismillah, la yakhtur bi balihi ismul muayyan. Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak terpetik pada benaknya itu apa? Pada benak orang yang mengucapkan tersebut nama yang tertentu. Enggak nyebutkan kan? Paham enggak maksudnya? Ketika kita mengucapkan mau minum bismillah. Antum terpikir di sini nama yang lain atau nama yang khusus satu itu atau semuanya? Langsung semuanya. Enggak terpetik yang lainnya. Nah, dalam artian tidak menentukan satu nama itu enggak. Eh? Karrahman, warrahim, Walghafur, Walwadud, Wasyakur, wadud, syakur, Seperti ar-Rahman, ar-Rahim, al-Ghafur, al-Wadud, Al syakur Paham ya? Ini semuanya masuk dalam nama Allah Subhanahu Bal bahkan wa yuridul umuma wa yadullu ala dzalik. Bahkan memberikan faedah apa? Bahkan orang tersebut ketika mengucapkan bismillah itu dia menginginkan umum gitu loh. Wa yadullu ala dzalik yang menunjukkan akan hal tersebut ai ala annal mufrad al mudhaf lil umum. Yang menunjukkan bahwasanya yang namanya nah barakallahu fikum mufrad yang disandarkan atau mufrad yang dimudhafkan itu memberikan faedah umum adalah apa? Qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Paham belum ini? Dan jika seandainya kalian berusaha berupaya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nikmah, mufrad enggak dia nikmatun? Mufrad, cuman rasmil Quran taknya dibuka kayak gitu. Aslinya nikmatun taknya butuh aslinya kan? Rasmil Quran itu, tulisan Al-Qur'an seperti itu. Imla nanti pelajari. Paham ya? Nikmatallahi, eh, mufrad mudhaf. Seperti itu memberikan faedah umum. Semua nikmatnya enggak akan mampu. Semakin kita berupaya me menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak mampu. Kenapa kalau seperti itu? Kenapa? Kenapa semakin tidak mampu? Semakin kita berupaya, berusaha menghitung-hitung nikmat Allah Taala, kita semakin tidak mampu menghitungnya. Kenapa? Hah? Enggak ada batasnya benar. Eh, karena semakin apa? Karena banyak sekali nikmatnya gitu loh. Paham ya? Kita sudah hitung ini ternyata ini belum dihitung. Nah, seperti itu. Nah. Walau kanal al dan ni'matun wahidah. Kalau seandainya yang diinginkan walau kanal al-muradu, walau kanal al-muradu ni'matan wahidah, kalau seandainya diinginkan satu nikmat saja, Lima qala nisanya tidak diucapkan la tuhsuha. Niscaya enggak akan ucapan la tuhsuha. Kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kalau cuma satu kan bisa. Itu kalau jadi diinginkan satu. Ucapan la tuhsuha niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya menunjukkan bahwa nikmat yang diinginkan di sini banyak enggak? Banyak. Itu pahami baik-baik itu. Mahfum salah ya? Mahfum salah? Ayo na'am barakallahu fikum. Perhatikan. Idan jika demikian fal makna maka makna abtadi bi kulli ismin min asma'illahi azza wa jalla. Maknanya kalau dilafatkan tadi, maknanya adalah abtadi. Aku memulai bi kulli ismin dengan seluruh nama, nama atau setiap nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Paham soalnya ya? Berarti kita sudah selesaikan mengenai bismi. Cuman masih ada pembahasan berikutnya lagi. Gerinci lagi. Perhatikan situ. Jangan jenuh ya. Nah, barakallahu fiik mana ilmu seperti ini. Nah, ya. Wal ba' fi qawlihi bismillah dirinci lagi Soalnya faedahnya besar sekali faedahnya, banyak sekali faedahnya. Nah, karena terkadang kalau tidak mengetahui seperti ini ya nanti bingung gitu loh. Wal ba' ba' fi qawlihi bismillah, ada banyak itu. Nah, ba'nya apa itu ba'nya? Ahyal isti'anah am lil musahabah. Perhatikan. Ba'nya itu fungsinya untuk isti'anah minta pertolongan ataukah lil musahabah? dalam arti musahabah menunjukkan beriringan perbuatannya bersamaan dengan Allah taala. Paham belum? Ketika kita mengatakan bismillah aku. Eh, itu kita meminta pertolongan agar diberkahi dalam makanannya atau bersama sama dengan itu dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Isti'anah. Minta pertolongan. Bismillah akro Kita itu. Isti'anah yang sahih nanti. Nah, dalam artian meminta pertolongan agar apa? Agar di dalam membaca itu diberkahi dan juga bisa gitu loh. Paham ya? Bukan untuk musahabah. Karena perbuatan hamba itu tidak bisa mengiringi perbuatan Allah Ta'ala. Tidak bisa menyamainya. Tapi kalau musahabah berarti apa? Berarti perbuatan hamba beriringan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Keliru atau benar? Keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar perbuatan hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala menciptakan kalian perbuatan kalian. perbuatan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa Allahu rabbul alamin. Kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa musahabah Paham ya? Ini nanti yang berpendapat seperti itu adalah Mu'tazilah dari kalangan Mu'tazilah seperti Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari kita lihat sini. Hunaka man qol, di sana ada orang yang mengatakan innaha lil isti'anah wa minhum man qol innaha lil musahabah. Ada yang mengatakan ba itu isti'anah, untuk isti'anah minta pertolongan. Ada juga yang mengatakan ba di situ adalah musahabah. Eh, musahabah menemani, berserikat, bersekutu, bersamaan. Paham itu ya? Naam. Wa mimman qala dan e, di antara orang yang mengatakan minman ini artinya di antara gitu ya. Minman maksudnya gitu. Dan di antara orang yang mengatakan inna hal musahabah bahwasanya ba itu untuk musahabah az-Zamakhsyari. Sahibul Kasyaf. Ya, az-Zamakhsyari Mahmud namanya. Ya, Mahmud namanya ya. Dia adalah pemilik Kasyaf. Kasyaf itu kalau kita terjemahkan center aslinya. Ya? Tapi kasyaf di sini adalah apa? Tafsir Al-Qur'an yang penuh dengan gejolak apa? Gejolak fitnah, penuh dengan fitnah, takwil situ, tahrif maksudnya. Eh, wajah Arab bukan maknanya Wajah amru rabbi Telah datang Rabbmu, jelas-jelas terangannya kayak gitu, malah mengatakan yang telah datang adalah utusan Rabbmu atau perintah Rabbmu atau macam-macam takwilnya. Paham ya itu ya? Nah, wajah jaa'a amru rabbik itu keliru. Yang benar apa? Wajah Arab bukan. Ya benar-benar Allah Ta'ala datang gitu loh. Paham sama ya? Nah, kemudian lantaroni, apa kata Syari lantaroni? Lantaroni lan ditakbid. Kamu tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Di akhirat juga enggak bisa lihat Allah Subhanahu wa taala. Keliru enggak nih? Keliru kita lihat sini. Al-Kasyaf, sahibul Kasyaf, bahwa Mu'taziliyun. Dia adalah Mu'tazili. Minal Mu'tazilah dari kalau Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah siapa pencetusnya? Aksopian. Siapa Mu'tazilah nih? Pembesarnya, pencetusnya. Kok jadi sudah Mu'tazilah ini siapa? Ya. Ada orang yang waktu itu yaktazil. Eh, yaktazil memisahkan diri dari barisan seorang imam. Siapa itu? Bukan imamnya. Orangnya ini. Yaudah. Imamnya siapa? Imam siapa itu? Akhwazan? Siapa? Sofwan? Bukan. Jangan campur baur. Imam sama Hasan Al-Basri. Paham ya? Waktu itu di majelisnya Hasan Al-Basri barakallahu fikum, ada orang yang bertanya tentang apa hukumnya pelaku dosa besar. Ternyata orang ini tiba-tiba berdiri ini siapa ini? Siapa orang ini? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili yang dia tidak bisa melafalkan huruf ra. Paham ya? Huruf ra Diiringi juga pengikutnya yang menyebarkan pendapatnya, pemikirannya adalah Amr bin Ubaid. Tapi Wasil bin Atha ini tidak bisa mengucapkan huruf ra. Huruf apa tadi, Mas? Huruf ra enggak bisa dia. Terus bagaimana khutbah? Kalau khutbahnya jangan ditanya. Kalau muhadharah jangan ditanya, pinter. cuma tidak bisa mengucapkan huruf ra, tapi Mu'tazilah tadi ya. Pemikirannya Mu'tazilah tadi. Nah, suatu ketika diperintahkan untuk mengucapkan lafaz apa? Nah, burun. Burun apa? Semacam gandum ya. Dia bisa mencari lafal lain yang semakna dengan itu tapi tanpa ra. Qamhun. Paham ya? Burun qamhun. Ya, Allah musta'an. Tapi Mu'tazilah. Ya, yang dia yang berdiri mengatakan apa? Sahibul kabira la mu'min wala kafir walakinahu fi manzilah baina manzilatain katanya. Pelaku dosa besar itu enggak mukmin enggak kafir tapi dia berada di dua tempat. Berada di antara dua tempat. Enggak mukmin enggak kafir. Orang bingung bagaimana ini? Pelaku dosa besar kok enggak mukmin enggak kafir? Paham ya? Ya Mu'tazilah tadi. Nah, itu waktu itu di majelisnya Hasan basri akhirnya ya'tazil. Wasmata ini memisahkan diri dari jamaahnya Al-Imam Hasan basri Apa itu ya? Ayo na barakallahu fikum. Wa siapa tadi? Wasil bin atau Nah, berbeda dengan yang antum sebutannya Sofwan itu bapaknya. Pasti bapaknya siapa? Bapaknya Jahm bin Sofwan. <laughs> Bapaknya Jahm bin Sofwan. Jahmiyah itu nanti. Kamu ya? Nah. Berikutnya. Wa kitabu al-kasyaf fihi i'tizalatun katsirah. Nah, i'tizalatun katsirah. Dan di dalam kitabnya Kasyaf itu terdapat apa? I'tizalat, ketergelinciran yang sangat banyak. Paham ya? Atau penyelewengan yang sangat banyak. Nah, atau keganjilan yang sangat banyak gitu. Qad la yastati'u an ya'rifaha kullu insan. Bisa jadi tidak bisa mengetahuinya setiap manusia. Nah, dalam artinya setiap manusia itu belum tentu bisa mampu untuk mengetahuinya itu loh, kesalahannya itu. Paham belum maksudnya? Maksudnya la yastati'u an ya'rifaha kullu insan. Tidak setiap manusia itu mampu mengetahui kesalahannya gitu. Paham belum maksudnya? Ayo na'am. Hatta qala al Naam Balqini hingga nah al-Imam al-Balqini ini atau al-Balqini itu ya mengatakan akhrajtu minal kasyaf i'tizalatin bil manaqish Nah, aku mengeluarkan dari kitab Kasyaf eh, ketergelinciran atau penyelewengan atau keganjilan di dalam kitab Kasyaf itu bil manaqis. Nah, al manaqis semacam alat. Paham ya? Benar-benar didetailkan gitu loh, di, dikeluarkan nah barakallahu fikum satu persatu. Nah, nah dengan adanya manaqis munaqasyah, perdebatan. Paham ya? Perlu debat dulu gitu loh diperdebatkan. Kenapa? Karena memang ngeri sekali. Soalnya Zamakhsyari ini adalah ahlu nahwi aslinya. Paham ya? Pinter nahwunya dia. Nah, cuman karena menyelenceng itu sebagian ulama nahwu mengatakan nahwiyun sohir. Ahlu nahwi lebih kecil. Paham ya? Zamakhsyari ini. Az-Zamakhsyari nah, na'am barakallahu fikum. Sehingga ingat-ingat eh, orang yang pinter nahwu, pinter bahasa Arab itu kalau enggak dikasih taufik seperti ini modelnya. Berani menawil Al-Qur'an juga. Wah, ini kaidah bahasa Arab seperti ini. Seperti ini. Was'alil koriyata itu enggak mungkin yang yang diturunannya kampungnya. Kampung nggak bisa bicara. Was'alil koriyata. Kampung nggak bisa bicara. Yang bicara siapa? Penduduk kampung. Wajah Arab bukan. Yang datang bukan Rabbmu tapi utusan Rabbmu. Akhirnya di takwil-takwil itu loh. Takwil maksudnya tahrif. Karena takwil secara umum kan bisa maknanya baik, bagus, bisa maknanya tertelah. Kalau takwil kan bisa maknanya tafsir itu bagus. Takwil mana tahrif tertelah. Nah. Barakallahu fikum wa hadha yadullu ala annaha khafiyah. Ini menunjukkan bahwasannya kesalahan atau istilahnya apa? Nah, ketergelintiran, nah, penyelewengan dalam kitab kasyaf itu sangat tersembunyi, khafiyah tersembunyi. Nah, raddaha anna al ba' lil musahabah. Nah, Zamakhsyari ini menguatkan bahwasannya ba' itu untuk musahabah. Ba'nya untuk musahabah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Untuk musahabah ma'anna dhahira annaha lil isti'anah. Padahal zahirnya kalau kita telusuri bukan untuk musahabah tapi isti'anah, meminta pertolongan. Paham ya? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu. Kemudian Lakinnahu rajjaha al-musahabah, tapi dia sendiri Zamakhsyari ini malah menguatkan musahabah, baknya untuk musahabah. Li'anna al-Mu'tazilah dikarenakan li'anal mu'tazilah dikarenakan kelompok mu'tazilah ini ya yarawna annal insana mustaqillun bi amalih berpandangan berpendapat bahwasanya manusia itu sendirian dalam amalannya berarti apa masuk juga mu'tazilah qadariyah dia ternyata masalah amalan qadariyah dia apa qadariyah itu meyakini bahwasanya masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri makan minum itu bukan takdir Allah taala dia sendiri menciptakan itu apa qadariyah Paham ya? Sehingga Mu'tazilah qadariyah di sini. Mu'tazilah pemikirannya dalam masalah amalan seperti ini ternyata masalah takdir qadariyah. Paham ya? Mengatakan ini perhatikan, dikarenakan Mu'tazilah mereka berpandangan bahwasanya manusia itu nam sendirian dalam amalannya, tidak ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham itu? Ya, na'am. Padahal kita kan tidak bisa beramal kecuali dengan pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana mustaqillan bi amalihi Nah, maka apabila seseorang itu sendirian dengan, dengan amalannya, fa innahu la yahtaj ilal isti'anah, ya kan? Enggak butuh bantuan, enggak butuh pertolongan. Kalau sudah bisa kerja sendiri, ini menurut pendapat mereka. Jadi mereka mengatakan amalan hamba, seorang hamba itu beramal dengan sendirinya itu loh. Enggak perlu bantuan lagi. Tapi kita bagaimana yang pendapat yang tepat? Pendapat yang benar, kita tidak bisa beramal, tidak bisa berbuat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Paham belum ini? Ya wa na'am barakallahu fikum. Naam. Itulah yang disebutkan situ. Ewa. Tapi yang benar bagaimana? Lakin la syakka anal murada bil ba' huwa al isti'anah. Tapi tidak dilakukan lagi bahwasanya diinginkan dan ba' situ adalah isti'anah. Allati tufahibu kullal fi'l yang nah barakallahu fikum yang senantiasa nah pertolongan tersebut mengiringi setiap perbuatan ya enggak? Kita makan minum ada pertolongan enggak nih? Ada pertolongan kalau enggak ada pertolongan kita enggak bisa makan, enggak bisa minum. Eh? Barakallahu fikum. Misalkan tidak ada pertolongan untuk makan, ada nasi, ada lauknya, lauknya enak, tapi apakah bisa masuk ke mulut? Kalau tidak pertolongan dari Allah SWT, tidak bisa. Barakallahu fiikum. seperti itu. Kalau beliau tanya fil asl lil isti'anah, maka ba itu pada asalnya untuk isti'anah, wahya musahabatul lil musahanam, musahibatul insan min awalil fi'li ila akhirih. Yang mana na barakallahu fikum maknanya adalah musahibatul insan menyertai Nah, menyertai manusia itu dari awal perbuatannya hingga akhirannya. Pertolongan tersebut menyertai maksudnya. Pertolongan tersebut menyertai manusia dari awal perbuatannya hingga akhirannya. Paham ya? Kita makan dari awal sampai selesai itu dengan pertolongan enggak? Ayo nam, sehingga aku akhirnya gitu. Waqat tufidu ma'nan akhir, terkadang memberikan faedah yang mana yang lain, wa huwa at-tabarruk. Apa tabarruk? Mencari berkah idza nahmil at-tabarruk 'ala istianah Nah, apabila kita tidak membawa makna tabarruk pada makna isti'anah. Wa naqul kullu musta'inin bi syai'in fa innahu na'am mutabarrikun bihi. Setiap orang yang musta'in, yang minta pertolongan dengan sesuatu maka sungguhnya dia minta berkah dengan sesuatu tersebut. Ya kan? Karena agar diberkahi gitu loh. Bismillah. Dengan menyebut Allah Ta'ala, aku minta pertolongan agar diberkahi dalam makanku misalnya agar diberkahi dalam perbuatan itu. Nah, maksudnya ya? Secara tidak langsung langsung ternyata minta barokah juga situ. Apa itu barokah? barokah Itu kita tutup yang terakhir. Apa itu barokah kemarin? Al barakatuh hiya tubuhul khairi al ilahi fi syai' Apa barokah tadi? Tubutul khairi. Nam al ilahi fi syai' tepatnya sebuah kebaikan ilahi, kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu namanya barokah. Sering kan dengar kan barokah ini, barokah ini barokahnya para wali kata mereka yang nah barokah itu pada asal apa aslinya barokah tadi itu barokah yang tetapnya kebaikan ilahi kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sesuatu barokah namanya om ya tidak sembarangan barokah itu barokah fikum barokah datang dari mana barokah Jadi Allah Subhanahu wa taala al barakatu minallah barokah datang dari Allah Subhanahu wa taala apa maksudnya ya nah barokah fikum jangan mencari berkah dengan para wali eh wala barakallahu fikum para wali yang mereka anggap